Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu billahi min shururi anfusina wa min a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ashhadu an la illallah wahdahu la syarikalah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Selasa 30 Maret 2021 bertepatan dengan 16 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan kumpulan hadis-hadis sahih tentang fikih puasa Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi 105 dalam bab yang ke-15 dan kita masuk ke permasalahan terakhir dari ahkamul musafir. Yang mana kita masuk kepada permasalahan kapan seorang musafir terputus dari rukhsatnya. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Ulu amin. Bismillah. Kalau al-muallif fi kitabihi al-akhbar as-sahihah fi ahkami siyami Ramadan. Al-amru rabi' perkara yang keempat dan ini perkara yang terakhir tentang pembahasan ahkamul musafirin Inkita rukhsatil fitri lil musafir. Terputusnya, expirednya dari rukhsah yang Allah berikan kepada orang-orang yang musafir. Kapan? Pertama, idza ada ila baladihi. Jika dia kembali kepada negerinya. Selesai dari safar. Yang kedua, idana wal iqamah mutlaqan au muddatal iqamah. Jika dia meniatkan untuk tinggal di negeri yang dia safar padanya ataupun hanya beberapa waktu saja. Maka terputus di sini dari waktu rukhsah. Permasalahan ini barakallahu fikum permasalahan yang terakhir dari permasalahan ahkam al-musafirin yang mana masalahnya adalah kapan seseorang yang dalam keadaan musafir itu terputus dari rukhsah karena telah diketahui bahwa en bu maten telah diketahui bahwa permasalahan seorang musafir dia itu diberikan rukhsah oleh Allah jika dalam keadaan safar masyakkah terdapat padanya kesulitan sehingga terasa dehydration dan terasa kepanasan maka diberikan rukhsah oleh Allah untuk melaksanakan buka puasa. Dan permasalahannya di sini kapan rukhsah tersebut opening, masih terbuka. Dan kapan setelah itu expired, tidak boleh baginya untuk melaksanakan rukhsah tersebut. Maka taskutu dzalika bi amrain. Tertutupnya dari rukhsah tersebut menjadi expired dalam dua perkara. Perkara yang pertama, ida ada ila baladihi. Jika orang yang safar itu kembali ke negerinya. Dan tafsirnya, tidak raja'a ila mahali iqamatihi lailan fawajaba alaihi siyam fa in kana al min ramadan bila khilaf fidalik. Gambarannya pertama secara ittifaq tidak ada khilaf seperti seseorang yang kita misalkan safar dari Darmasraya ke Bukit Tinggi. Maka duduk di Bukit Tinggi sehari di hotel, kemudian balik lagi ke Damasraya dan sampai di Damasraya malam. Misalnya jam 12 malam. Ataupun kurang dari itu ataupun lebih dari itu yang jelas sebelum sampai kepada waktu al-fajr. Maka besoknya dia masuk Ramadan yang berikutnya dan dia sudah di Raya. Sehingga waktu sahur dia sudah ada di Raya. Maka di sini terputus baginya untuk rukhsah safar. Karena dia sudah sampai di tempat asal, residen, tempat tinggal dia. Adapun di Bukit Tinggi maka dalam keadaan safar. Sekarang sudah sampai di negerinya. Maka jika sampai dia di malam hari, maka besoknya dia mendapatkan fajar di negerinya, maka wajib baginya untuk berpuasa. Dan ini tidak ada khilaf. Barang siapa yang sampai ke negerinya di malam hari, kemudian dia mengikuti sahur, maka besoknya dia sudah tidak boleh lagi untuk mengambil rukhsah. Tetapi dia sudah menjadi orang yang mukim kembali di negerinya. Dan di sana ada surah yang terjadi khilaf. Idapadi manaharon jika dari bukit tinggi itu sampai ke Dharma saya, misalnya jam 2. Dan dia dalam keadaan musafir tadinya, keluar dari bukit tinggi misalnya jam 3 pagi, jalan santai maka 8 jam, 9 jam, sampai ke Dharma Dharmasraya dalam keadaan duhur. Dan dia dalam keadaan misalnya berbuka. Ini yang menjadi khilaf. Maka dari khilaf itu apakah bagi dia untuk tetap berbuka sehingga sampai ba'da zuhur di Darmasraya dia tetap berbuka karena di safarnya dia pun berbuka setelah sarapan jam 9, maka sampai di Darmasraya dia makan siang. Kemudian sampai kepada maghrib dia makan dan minum. Maka ini pendapat yang pertama. Dan ini adalah pendapat dari Imam Malik dan Asyafi'i. syafii agar dia itu ya boko ala fitrihi. Fala yulzimuhu al imsak. Di mana dia telah berbuka dari tadi pagi di saat safar maka sampai di tempat tinggalnya yang memutuskan waktu safar namun dia memang sudah berbuka dari pagi. Memang hari itu dihitung tidak puasa maka boleh baginya untuk makan makanan dari istrinya yang telah menunggunya. Dan bahkan bukan hanya memakan makanan dari istrinya, bahkan makan istrinya juga boleh. Hmm, apa itu makan istri? Yang gede-gede pada tersenyum. Jadi boleh makan istrinya sekalian. Berfaitus di siang hari. Maka ini pendapat Imam Malik dan Asyafi'i. syafii dan berpendapat yang lainnya, lazim an yumsika hatal gurub. Harus dia itu menahan sampai maghrib. Dan ini pendapat Abu Hanifah. Dan di sini tentu pendapat Abu Hanifah marjuah. Wallahu alam ada apa tidak yang mengikuti di mana dia safar dari Bukit Tinggi memang sengaja tidak berpuasa safar dari jam 3 di jalan dia sudah sarapan jam 9 sampai di Damas Raya ba'da zuhur. Kemudian sampai di Damas Raya dia puasa. Menunggu sampai maghrib. Ada yang melaksanakan demikian? Hmm? Kalau antum mau pakai madhab apa? Mau madhab seperti ini? Di jalan makan, di rumah puasa. Istrinya membawakan makanan minuman, aku puasa. Kif puasa? Madhab Abu Hanifah. Jadi dia tidak makan dan minum dari makanan istrinya, bahkan tidak memakan istrinya. Maka di sini pendapat Abu Hanifah, walau alam apakah ada yang bermadhab seperti ini? Yang jelas madhab jumhur lebih mendekati dalil. Karena dia di paginya berbuka. Ya sudah sehari itu dia berbuka. Kenapa mesti menunggu sampai maghrib? Dari duhur Istrinya bawa makanan, puasa. Oke, puasa. Tadi kamu safar. Ya, madhab Abu Hanifah seperti itu. Tidak ada dalil. Dan ini menjadi pendalilan bahwa madhab Abu Hanifah di kalangan madhab ahli sun, di kalangan madhab ahli fikih yang lainnya maka banyak dari madhab pendapat Abu Hanifah kembali kepada ra'i, tidak kembali kepada ad-dalil. Maka banyak pendapat-pendapatnya yang marjuh maka yang rojeh tentunya pendapat Imam Malik, Asyafi'i dan yang lainnya. Yang mana dia itu tidak diwajibkan untuk imsak. Maka rukhsahnya akan terus berjalan sampai maghrib. Karena memang dia meniatkan safar dari Bukit Tinggi. Sehingga dia sarapan di jalan. Maka sampai di damas saya dia pun tetap berbuka. Makan makanan istrinya dan makan istrinya terserah. Dan ini telah datang asar kepadanya. Seperti datang dari Abdullah bin Mas'ud, "Man akala awalun nahar yakul akhirahu." Barang siapa yang makan di awal siang, maka agar dia makan terus sampai kepada waktu akhir. Maka ini asar yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam musanafnya. Maka dari asar ini menjadi pendalilan bagi kita tentang permasalahan orang yang safar dan dalam keadaan mendapatkan setengah hari, maka dilanjutkan bukanya. Dilanjutkan makan dan minumnya. Dan ini adalah pendapat yang mendekati kepada dalil. Adapun pendalilan dengan Athar Ibn Abi Saibah dari jalan Wakil an ibni Aun an ibni Sirin qala qala Abdullah ay ibnu Mas'ud man akala awalun nahar falyakul akhirhi Barang siapa yang makan di awal nahar agar makan di akhirnya juga maksudnya sampai kepada waktu guru bisa maka di sini semua rijalnya sikot. Waqi' an Ibni Aun. Waqi' huwa Ibnu Jarrah. Imam muhadis yang dilakabi dengan siapa? Atinin, sang naga. Dan Ibnu Aun dia adalah Abdullah Ibnu Aun. Dan Ibnu Sirin huwa man? Muhammad Ibnu Sirin. Maka di sini Abdullah ibnu Aun rawi yang sikoh. Dan telah datang riwayat yang lain dikeluarkan oleh Sa'id ibnu Mansur dari jalan Khalid wa Mansur. Kayak Mansur ibnu Mu'tamir dan Khalid al-Hadza an Ibni Sirin an Yahya ibni Jazar dari Ibnu Mas'ud. Maka di sini ada wasitoh. Yahya Ibnu Jazzar. Dan Yahya Ibnu Jazzar rawi yang sikoh. Dan di jalan yang ketiga Imam Ibnu Abi Saibah pun meriwayatkan dari Waqi' an Ibni Aun an Ibni Muhaiziz dari Abdullah dan Ibnu Muhay Muhairiz adalah Abdullah ibnu Muhairiz dan dia juga rawi yang sikoh. Maka dari tiga jalan ini semua rijalnya sikot. Maka hadis ataupun atar ini atar yang sahih. Maka dari atar yang sahih di sini seseorang yang safar dalam keadaan berbuka kemudian sampai di negerinya maka dia tetap berbuka Sampai asar maka berbuka. Sampai waktu duhur maka dia berbuka. Kalau kalau sampai ba'dal isya berbuka apa tidak? Kenapa berbuka? Kan sudah malam. Tidak ada lagi puasa. Sehingga langsung berbuka. Maka inilah permasalahan yang pertama. Jadi kapan terputusnya seseorang yang musafir di pembahasan pertama jika sampai kepada negerinya. Dia orang Darmasraya, pergi ke Bukit Tinggi, pergi ke Padang, safar ke Pekanbaru. Di saat dia kembali kepada negerinya di Darmasraya maka hilang rukhsah. Dan kami sebutkan tadi secara detail jika sampai di malam hari ya jelas dia tidak berpuasa sampai karena malam dihalalkan untuk makan dan minum. Mana pendalilan dibolehkan makan dan minum dan qaitus? Uhilalakum lailatas siyam arrafatu ila nisaikum. Dihalalkan di malam malam Ramadan untuk berhubungan intim dengan istri. Dan juga waqulu wasrobu hatta yatabayyana lakum al-khaitul abyad minal khaitil aswadi minal fajr. Tsumma atimus siyama ila lail. Dan ini pendalilan makan dan minum dihalalkan sampai terlihat fajar. Maka makan dan minum dan berfaitus di malam hari dibolehkan. Maka orang ini sampai di malam hari ya langsung makan dan minum. Dan berfaitus dengan istrinya. Namun besok paginya dia sudah harus wajib puasa. Terputus dari ruhsoh as-safar Kemudian permasalahan yang tadi juga jika dia sampai kepada negerinya pertengahan siang maka terjadi ikhtilaf yang rajih madhab jumhur selain Abu Hanifah yang mengatakan falya boko ala iftarihi maka dia tetap berbuka makan makanan istrinya dan makan istrinya tidak usah menunggu sampai maghrib dan ini berlandaskan dengan asar yang sahih dari Ibnu Mas'ud. Barang siapa di awal Ramadan dia berbuka, maka berbukalah setelahnya sampai kepada maghrib. Adapun masalah yang kedua, yang menyebabkan seseorang terputus, expired dari ruhsoh, makan dan minum di siang Ramadannya adalah idanawal iqamah mutlakon au muddatul iqamah Dua perkara ini sama. Yang pertama idana wal iqamah. Jika dia meniatkan untuk tinggal mutlakon maknanya tidak dibatasi. Kapan waktunya yang jelas sudah. Saya mau tinggal di negeri ini. Ataupun mudatul iqamah dibatasi. Saya mau tinggal di sini lima tahun. Saya mau tinggal di sini dua tahun. Maka bedanya mutlak tidak dibatasi yang jelas kapan saya akan pulang, tidak tahu dan waktunya lama ya sudah. Terputus semua dalam keadaan tidak boleh untuk rukhsah lagi. Kita berikan contoh yang wakil seperti al-laji'in. Apa al-laji'in? Exodus. Orang-orang pengungsi min biladil harb dari negeri yang perang. Kasumal, Aul Irak, Aul Yaman, maka mereka lajiin, orang-orang exodus, orang-orang yang keluar dari negerinya karena negerinya tidak aman, negerinya berperang. Maka seperti orang-orang yang tadi datang dari Somal, datang dari Irak, datang dari Suriah, datang dari Yaman, tinggal di Indonesia. Maka karena dia tempat kembalinya dalam keadaan perang, lalu sampai kapan mutlak tidak diketahui. Jika negerinya akan aman kembali dan dipanggil oleh pemimpinnya, presidennya, ayo para eksodus, para pengungsi-pengungsi perang, negeri telah aman. Silahkan kembali, maka di sini mereka kembali ke negerinya, maka mereka pulang ke negeri mereka, maka di sini selesai dari ikomahnya, dari residen. Dia tinggal di negeri Indonesia tersebut. Sehingga untuk orang-orang seperti ini, mereka yang datang dari negeri luar dan tidak tahu kapan mereka akan kembali, ya sudah tinggal di negeri orang lain dalam keadaan berpuasa. Tidak mengambil ruhsah. Karena dia akan duduk bertahun-tahun Ataupun contoh yang lain mudatil iqamah. Seperti dia datang ke suatu negeri untuk melaksanakan bisnis. Karena dia seorang muhandis, maka melaksanakan bisnis ke negeri lainnya. Maka di saat dia membuat kontrak dia harus tinggal selama tiga tahun. Apapun contoh yang lain, seorang yang menuntut ilmu, menuntut ilmu misalnya dari Indonesia ke Yaman, maka dia meninggalkan negerinya dan tinggal di Yaman. Dan dia berazam, saya akan tinggal di Yaman mungkin lima tahun, enam tahun, tidak tahu. Yang jelas, secara mutlak di sini baik 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Yang jelas di sini dia sudah meniatkan untuk iqamah di negeri asing, ya sudah dia bertahun-tahun dalam keadaan puasanya tidak rukhsah dalam keadaan musafir. Maka wajib baginya untuk melaksanakan puasa secara kamil seperti ahli bilad. Tidak dia tinggal di Yaman menuntut ilmu. Sudah lima tahun kemudian pas puasa dia berbuka. Ditanya oleh orang-orang, Ya akhi takilah sum. Ana musafir. Kep musafir? Ana andunusi. Ana min Andalusia. Ana musafir ilal Yaman. Kep antem musafir wal an arba sinin fil Yaman. <laughs> Maka di sini disebutkan oleh para ulama falazima lahu an yasuma ka ahlil Yaman. Wajib baginya untuk puasa bersama orang-orang Yaman jika dia duduk di Yaman menuntut ilmu bertahun-tahun. Dan jika dia membuat kontrak untuk melaksanakan tender di tempat orang lain tiga tahun, empat tahun, maka begitu pun di sana dia ikomah sehingga terputus dari rukhsah untuk melaksanakan al-iftar fi nahari Ramadan karena musafir. Sehingga terbayang sekarang orang-orang yang diberikan rukhsah musafir itu di saat dia safar dalam keadaan tidak ada niat untuk duduk di negeri tersebut. Seperti orang-orang yang pergi keluar kota untuk niat belanja, untuk niat mengurus surat-surat penting seperti kita ke Padang untuk mengurus urusan imigrasi, maka safar dan tinggal di hotel. Kemudian besoknya datang lagi ke kantor urusan yang lainnya, kemudian masuk ke capil, masuk ke imigrasi, mungkin tiga hari dibutuhkan waktu atau lebih empat hari maka di saat kita tidak meniatkan untuk mukim, boleh kita mengambil rukhsah. Meskipun dalam keadaan beberapa hari, karena memang kita tidak meniatkan mukim karena mutaraddid. Karena kita tidak tahu. Mungkin besok selesai urusannya, tidak disuruh pergi ke kantor lain, dan langsung ditandatangani oleh mudir, maka kamu bisa pulang dan sebagainya, selesai. Kita tidak tahu dua hari, tiga hari, maka boleh dua hari, tiga hari dalam keadaan muftir, rukhsah, safar. Selama dia di hotel, pulang pergi ke kantor imigrasi, ke kantor-kantor yang lain, maka di sini diperbolehkan. Namun di saat dia pergi ke suatu tempat dan ikomah di sana, seperti tadi kami misalkan, mempunyai tender dengan ahlul bilad, duduk selama tiga tahun di Saudi ataupun belajar di Yaman duduk selama tujuh tahun, sepuluh tahun. Maka di sini dia tidak mengatakan aku sedang safar. Sehingga tidak berpuasa dengan ahlul bilad. Maka ispat rukhsah dari dua perkara tadi. Pertama yang per, yang pertama apa? Dia sampai kepada kembali di negerinya maka terputuslah rukhsah. Dan yang kedua, dia meniatkan untuk iqamah mutlakon ataupun mudatil iqamah. Iqamah mutlakon seperti tadi lajiin orang-orang eksodus yang mana dia keluar dari negerinya karena perang tidak bisa balik lagi ke negerinya karena memang perang. Maka dia tinggal di negeri tetangga sampai aman negerinya dari peperangan, maka di sini mutlak tidak tahu sampai kapan ataupun diketahui dia memang niat untuk menandatangani kontrak di Saudi dia mengajar ataupun dia menjadi muhandis petrol maka dia bekerja tiga tahun maka dalam tiga tahun ini dia sudah terputus dari safar rahim sehingga tidak ada dia dalam keadaan berpuasa semua orang berpuasa dia tidak berpuasa dikatakan saya musafir tapi bakia dalil, aina dalil, dalilnya disebutkan oleh penulis tentang expirednya ruhsah dari dua perkara tadi ucapan Allah di dalam surat Al-Baqarah. Faman syahida minkum musyahra falyasumhu. Maka dari segi arti faman syahida minkum syahra. Barang siapa di antara kalian mendapati bulan Ramadan di negerinya dan dalam keadaan sehat Awas. Di negerinya berarti dia tidak safar. Dan dalam keadaan sehat berarti dia tidak sakit. Maka fal yasumhu. Wajib baginya untuk berpuasa. Kalimat fal yasumhu. Maka yasum fi'lun mudore. Majum dengan lam amr. Maka di ilmil usul memberikan makna wajib. Maka wajib baginya untuk berpuasa. Siapa? Faman syahida mingku syahra yang mendapati bulan Ramadan, dia dalam keadaan di negerinya, tidak safar, dan dalam keadaan sehat, maka wajib untuk berpuasa. Inilah pendalilan tentang terputusnya waktu ruhsoh. Expired dari ruhsohnya. Karena dia sudah kembali ke negerinya. Atau karena faman syahidah minkumusyahrah, dia tinggal di negeri orang lain sudah tinggal, bukan safar perjalanan. Tetapi meskipun di negeri orang lain, tapi tinggal dua tahun, tiga tahun, tujuh tahun, maka terputus. Dan ayat ini pentafsirannya dari para ulama seperti berkata Ibnu Katsir rahimahullah, fa asbatallahu siyamahu alal muqim as-sahih wa rakhasa fihi lil marid wal musafir. Maka ayat ini menjadi pendalilan isbat puasa untuk al mukim as-sahih. Orang-orang yang mukim, yang tinggal di negeri dan dalam keadaan sahih. Maka kalimat al mukim orang-orang yang tinggal di negeri, bisa jadi dia tinggal di negeri asalnya, seperti kita di Dharma Datang Ramadan, kita tidak safar, wajib bagi kita. Atau tadi, dia musafir namun mudatil iqamah ataupun mutlak seperti tadi orang-orang yang eksodus tinggal di negeri orang tidak tahu sampai kapan. Karena di negerinya perang. Ataupun mempunyai kontrak dengan negeri orang lain. Maka dia tinggal di negeri orang tiga tahun, empat tahun. Maka terputus rukhsah. Karena apa? Karena di negeri orang pun dia tinggal. Bukan musafir. Maka disebutkan alal mukim as-sahih kana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayamin ukhor. Di ayat ini dikecualikan orang yang sakit dan juga orang yang musafir, maka di dalam ayat ini faman syahida minkum syahra falyasumhu. Adapun bagi yang tidak sakit dan mukim tidak safar mendapati Ramadan maka wajib baginya untuk berpuasa. Maka mafhum dari ayat tadi Barang siapa yang tidak meniatkan iqamah dalam suatu negeri, maka boleh baginya untuk tetap mendapatkan rukhsah. Fala junaha an yuftira wa yuksira fi shalah. Tidak apa-apa untuk berbuka puasa dan untuk dikosor salatnya. Mana dalilnya? Ini yang tidak mempunyai niat iqamah. Meskipun dia dalam keadaan safar tapi tidak mempunyai niat ikhoma. seperti kami sebutkan tadi. Dia datang ke Bukit Tinggi ataupun ke Padang mengurus urusan. Baik urusan seperti tadi dengan pemerintah ataupun urusan jual beli. Misalnya dia sudah mengirim uang untuk mengambil barang di Bukit Tinggi. Setelah datang ke Bukit Tinggi yang niatnya untuk mengambil satu hari itu, ternyata ada perkara-perkara yang menyebabkan dia harus tinggal. Ternyata setelah dikirim uang, barang terlambat datang dari Jakarta. Apalagi dalam masa COVID-19, ataupun ada di permasalahan dia cukai yang membuat dia terlambat. Kiriman barang dari Jakarta terlambat. Maka dia datang ke Bukit Tinggi untuk mengambil dari tajir, membeli barang-barang yang banyak. Maka tajir ini barangnya terlambat datang. Sehingga dia menunggu sehari, dua hari, sampai kapan tidak tahu. Maka di sini misalnya sampai tiga hari, di sini dia dalam keadaan tidak meniatkan untuk ikomah stay. Untuk presiden menjadi penghuni orang Bukit Tinggi. Tidak. Maka dia menunggu dua hari, tiga hari, mutaraddid. Di sini hukumnya boleh untuk hukum safar. Mana pendalilannya seperti hadis yang datang dari Ibni Abbas. Yang hadis ini ma'ruf tentang permasalahan safarnya Nabi untuk Fatu Makkah. Maka di dalam asar ini disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam goza fatah. Di Ramadan. Nabi berperang Fathu Makkah mulai dari pertengahan Ramadan, mulai dari 16 Ramadan. Maka sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ida balagol kadid alma alladhi baina Hudaid wa Usfan. Maka telah dijelaskan di pelajaran yang lalu, Nabi dalam keadaan berpuasa sampai mendekati kepada Usfan, suatu desa di dekat Makkah, Astar. Maka kata Ibnu Abbas, falam yazal muftiran hatta insalaha asfar. Maka terus Nabi berbuka sampai selesai bulan Ramadan. Maka Nabi melaksanakan mulai safar 16 Ramadan. Maka kemudian sampai kepada Makkah di sekitar 10 penghujung dari Ramadan. Maka Nabi kata Ibnu Abbas dalam keadaan berbuka. Maksudnya tidak puasa karena dia bukan muktim. Disinilah contoh yang kami berikan dari peristiwa tadi seperti orang yang pergi ke Padang mengurus surat-surat datang ke kantor ini, datang ke kantor sana, besok diurus lagi ataupun tadi tender bisnis dia ingin membeli barang ke Bukit Tinggi kemudian menunggu karena barangnya belum datang maka dalam waktu-waktu seperti itu dia bukan dalam keadaan iqamah, maka boleh baginya untuk tetap berbuka puasa dan untuk mengkosor salatnya. Karena di dalam hadis bagaimana dulu Nabi di saat perang Fatuh Makkah maka dia sebulan yang akhir mulai dari dia safar ke Makkah sekitar 10 hari kurang ataupun lebih. Maka Nabi sampai kepada bulan Ramadan seterusnya, sampai Id, Nabi tidak berpuasa. Maka hadis ini menjadi pendalilan bahwa al-musafir tidak akoma di biladi mutaraddidan jazalahu an yuftiro muddah tilkal ikoma. Maka jika seorang musafir tinggal di negeri orang Meskipun dia di hotel, namun dia dalam keadaan mutaradid, tidak tahu kapan dia harus pulang. Maka dia masih dalam keadaan di negeri orang. Maka boleh dia makan dan minum. Karena dulu Nabi di waktu perang Fathu Makkah, karena li asri bakin min Ramadan. Maka sekitar 10 hari, kurang ataupun lebih, dari Ramadan dan Nabi tidak berpuasa dan mengkosor salatnya dikarenakan mutaraddid kapan dia kembali ke Madinah karena ini adalah perkara peperangan. Kapan selesai peperangan dan kembali ke Madinah Nabi tidak tahu, maka dihukumi oleh para ulama dalam keadaan mutaraddid dan tidak meniatkan iqamah, maka dia masih terbuka rukhsah untuk berbuka puasa. Meskipun Nabi tidak dalam keadaan di perjalanan, tetapi di Mekah, namun perkara urusan yang menyebabkan kesibukan dan mungkin bersiap-siap masih dalam keadaan peperangan, maka Nabi tidak berpuasa. Seperti kami misalkan, orang yang mempunyai urusan keluar dari negerinya, mutarabbid, dua hari mungkin, ditambah satu hari lagi, tiga hari, oh belum selesai urusannya, di Padang, tambah lagi jadi empat hari. Katanya besok akan ditandatangani surat-suratnya. Tambah lagi lima hari setelah surat-suratnya selesai, dikatakan silahkan Bapak pulang. Maka di perjalanan dia kembali ke negerinya seperti permasalahan tadi. Jika sampai di negerinya dalam keadaan setengah hari, maka dia telah tetap berbuka. Namun jika besoknya maka dia sudah tinggal di damasraya wajib baginya untuk berpuasa. Seperti permasalahan yang kami sebutkan. Paham? Jelas semuanya? Saya contohkan berbagai segi. Jelas ya, tidak ada yang tersisa. Maka inilah pembahasan terakhir dalam permasalahan ahkamul musafirin. Maka kapan seorang musafir inkito expired dari rukhsahnya untuk makan dan minum di siang Ramadan seperti kami sebutkan tadi, maka dengan ini berarti telah selesai pelajaran kita dan kita akan masuk kepada bab yang terakhir. Bab bidah fi syahri Ramadan, kebid'ahan di bulan Ramadan. Maka setelah selesai bab ke-16 maka berarti selesailah kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan dan mungkin kita bisa menyelesaikannya satu hari ataupun dua hari. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi